Ya karena aku Rotan dan iman Khairil mukhibut Bismillahirrahmanirrahim Apalan Ini iya. Bismillahirrahmanirrahim Famakata ghaira ba'idin faqala ahattu bima lam tuhitu bih wajib tu kamin sabaim binabai yakin Ini wajib tu muratan wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun azim. Fakola mongko matur sapa hudhud, ahat tu bima lam kipi ahat tu ngerti engsun ngerti sing ikhafah, ngerti sing komplit itu sing ikhafah. Bima kelan perkara lam tuhit kang ora iso ngerti panjenengan kelan mah. Eh tolak tuh Tegasnya ngerti ingsun di maklan alama yang atasnya perkara lam tatoli kang ora mirsani panjenengan alih yang atasnya mah. Wajib tukalan teko ingsun utawa matur ingsun teko ingsun ka ing panjenengan min sabak saking kota sabak. Nggih sabak, Ini sabak Yaman niku mboten sabak wono nopo Kalau mau Al-Qur'an jadi bingung gara-gara buku Sulaiman dari Nabi Sinan min sabain saking kota nopo sabak Yaman ora sabak ono visor fi kelawan tasrif watar gilan tinggal tasrif maksudnya kelawan tanwin lan tinggal tanwin qabila tun di sabak qabila di Yaman nek neng Yaman sumya kelana nopo qabila bismi jatin kelan arane mbah lalu kedue ahli Yaman tapi ibari kan ngitung ismi jatin surifa dan tanwin apa min sabain mau sebagian jurah min sabak berarti dari alamiah sebagian jurah apa min sabain Yakinin kang min sabaim binabain kelawan cerita khobarin tegese kelawan cerita yakinin kang meyakinkan kang bener ini saat temen ingsun wajah tu metu ingsun imro'atan ing tamliku kang nguasani sapa imro'ah hum ing rijal ya utawi imro'ah iku malikatun lagum kedue ahli Yaman sebab disebut ahli Yaman Iswa kang utawi jenenge rojo iku Bilqis ono Balqis ono maca Bilqis ora KTP ini Semua yang ngerti, kiai mau coba, kita ada mau Wa utiyat lan den paringi sapa imro'ah mingkul lisein saling saben-saben perkara. Yahta juga butuh ilahi maring set apa al muluku sapa al muluku pira-pira raja minal alat sing pira-pira alat wal uddati lan perlengkapan perang. Wal uddati lan perlengkapan perang. Dadi ra niku hitungan. Hitungan masara oleh kawin jenenge iddah. Nah uddah perlengkapan apa? Perang. Walahalan iku ketabat duwe imro'a arsun utawi ono aras utawi duwe aras sarirun tegese singgah sana altimun kang gede tuluhu utawi dawane singgah sana sama nunagiroan iku wolong pulau tiro wae sak tiro iku sak lengen gitu sak kira-kira nggih pulau nopo senti nggih pulau senti wa arduhu tambane iku arbauna diroan berarti pulau senti ping sanggupnya patang pulau meter luasnya niku rong puluh meter atau una biro anwar tifahu salah sunan apa biro madrubun kang den gawe nadati al sitok saking mas lan peloko lalun kang ditatakon utawa kang den hias lalu bertatakan intan lalu kang den hias biduri kelawan mutioro wal yakuti ahmar lan yakut sing ahmar wajah zabatat lan zabatat awat tor kang ijo wajah zamrud wakwa lan saking zamrud Wakwa qawa ngrumu tegake aras iku menal yakuti ahmar Wah, mana ora kok pring mana wae angel temen, kok nerang wae angel temen, kok ora kene napa? Pring ora kok koyo saingon mboten. Minal yaqutil ahmar wa jafar jat al ahtar. Wa jamrut Alaihi kowe ngatasi aras sapat wababin dono pitung pintu. Ala kuliba bin kang iku tetep ngatas saben-saben pintu, ala kulibetin tiap rumah babun utai ana lawang mukulakun kan kunci. Wajah tu metu ingsun ha ing imro'ah atau bilkis usungnya itu mereka macam Bill Gates sama Bill Gates. Sing sing usung. Bill Gates. Tapi nak bahasa nasional. Ya Bill Gates Bill Gates. Bill Gates nak bahasa bahasa nasional itu Bill Gates. Nak bahasa lokal itu. Nah bahasa biru pokok Mantel sampai uang tuh, kalau nih Kula niku kayak mangkel kaya hasud si dihasuti. orang mantel itu ya kok wong nganggur kok. Ayo mana udara dirani bang budi. Sulaiman. Jadi Sulaiman al arbil sama. Kau cerita kita kita Taurat Nabi Sulaiman manggon al arbil muqaddas. Berarti nak Sulaiman iku wong dene, berarti Sulaiman iku al arbil muqaddas. Padahal orang sarekem ya. <laughs> Ayo malah bingung apa sama aneh-aneh. yang mikir Yang nulis buku itu mikir. <laughs> Efek darani Sulaiman iku wong Sulaiman, berarti Sulaiman al arbil muqaddas. Bumi sing disucikno ya tak terus ya. wong kota tak kok ngono ya. ngono kok muka ya, tapi wong nganggur yo oleh iku yo kawulane pangeran iki aja gedhe nemen-nemen kejadian iku yo kertane ya ben padha-padha mati pangeran golek rezeki semono ae rasa berjero-jero ini sesat menyesatkan terus sesat kan ora ikut to asal iki donya ya akeh barang sesat ini biasa ae Cuma ulama kasus bom tuh ngomong, banyak ulama itu komentar. Ida zuharatul kita wal tidak fal yudhiril alim ilmaku. wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi Jadi kalau ada fitnah ke kita orang alim itu harus ngomong. Fal yudhiril alim ilmaku. orang alim harus menampakkan kealimannya. Jadi orang alim wajib ngaku alim, asal alim Kita Bicara Nabi kudu ngaku nopo. Alim. Fal yudhiril alim ilmaku. Kalau ndak malah kena nopo lah. Lama. Paham gitu. Terus niku banyak perintah. Jadi yang berat. Wong aku alim yo berat. Siji berat alimnya, nomor loro berat nih. Lah kadang orang alim ngaku alim, tapi gue sing keliru. Karena sekali orang alim omong itu kelihatan kelirunya teori selain orang alim itu kelihatan. Orang alim itu beda, alim betul, bukan sekedar imam alim. Itu satu kejadian yang diceritakan Imam Ghazali ini kasus nyata. Ada ulama alim, tapi alimnya mungkin belum kelas A, kalau di itu dereng dereng A ya A tapi belum A Karena dia pengagum pengagum zuhud itu anti dosa itu. Dia menerima fatwanya ulama bahwa zaman akhir itu ada zaman sukut, waluzunul suyut, warido filkut, ilaan tamut. Kalian ini balik ada zaman sukut, waluzumul suyut, warido filkut, ilaan Iki ini meneng. uang is meneng tengok-tengok ning omah. Mangan tak kadare sementing urip dan kondisi iki dong nanti gue napa mati. Lah niku kapan ya Rasulullah? Ila hina layak manu jalit jalisahu. Yaiku zaman ketika uang tiap jagungan mesti dosa. Meneh moro nggon maksiat dugem. Tengok-tengok ning omah asal jagungan tetep dosa. Sampai sampean jagungan kiai be kiai yo hasut hasutan be jagoan be preman omongannya elek jagoan be kiai yo hasut hasutan engko nara hasut hasutan pamer pameran pinter itu yo rangel angel jadi ada dua ulama besar itu Imam Haromen ketemu temannya sama-sama ulama besar terus Imam Haromen bilang gini gurunya Imam di Imam Haromen saya berdoa sama Allah supaya pertemuan sama jenengan ini terulang lagi sangat saya sangat mencintai pertemuan ini karena saya ketemu wali kamu, wali kayak kamu. Ya. Temannya itu wali Abdul. Tapi kata temannya wali Abdul begini. Tapi saya naudzubillah ketemu lagi sama jenengan seperti ini. Kuaget memang harumnya. Memangnya saya kriminal loh sampai dina untuk naudzubillah. Nah. Terus temannya cerita, tuhibbu antatazayyana li wa atazayyanu. Kalau kita sama-sama ulama sering ketemu, kue yang mengambu alim-alim no dengan gaya standar mengalim aku yo ya po akhirnya bodoh-bodoh ria bodoh-bodoh pamer nopo eh, mulai aku malu aku mari jadi no lama hanya dua beliau pintar bodoh-bodoh kesempet no ternyata pertemuan dua ulama yang marahi ria amin namun saya kira aku konser malah yang bayar paham gitu itu zaman apa? itu pinter-pinteran seminar jadi narasumber malah nonton nopo bayar ini masalah saya kira masalah jadi rezeki usia manifam jadi semua pangeran walhasil terus banyak ulama yang ujlah di rumah nonton ketika banyak yang ujlah di Jabal Libanon, Lubanon, Wong Kuno, orang Arab, ajaran itu benar Lebanon, orang Arab, benar. Lebanon, Lebanon jadi orang Arab tidak bisa baca Lebanon, orang Arab itu tidak bisa baca Le, Le itu tidak bisa, tak, tak, tak, apa, Imalan itu tidak bisa Makanya kira malah itu tidak bisa bertahan lama buat duhi di dalam Satu, Orang Arab itu tidak bisa imalah. Alhasil banyak yang naik ke Gunung Lubnan ujilah sholat, ujilah sholat. Padahal dia bisa ngaji, bisa baca fikih, bisa baca takbir, baca orang sekarang. sudah diparani ke ulama, sing alimnya kelas plus, so, oh, A plus. Kalau saya apal tadi, kalau sama tidak percaya lihat di kitab Minhajul Abidin ya, kitab nopo Minhajul Abidin karangan terakhir Imam Ghazali kitab nopo Minhajul Abidin setelah itu beliau tidak ngarang kitab lagi terus ulama yang kelas buat tadi bilang begini ya akal akal hasil tarok tumu umat Muhammad fi aidil hati. eh nak wae tuh segini negene tengok tengok wiridan yang pengiran wong wong lu dipimpin wong ra bener kowe enak enak istilah umat Muhammad tinggal dipimpin wong orang sudah Iku dadi ilmune ulama. Mulane uang itu di ilmu. Mulanya kira usah yang alkohol FPI. FPI itu sebagian umat itu preman-preman ini. Ya banyak kadang di umat preman itu salah. Tapi nak mau wale, kira-kira preman dipimpin orang benar nanti pimpin aku. Jadi orang itu kudu mikir ngono. Jadi kadang kaget dia itu mesti disenangi preman tak jamin. Asal ulama itu mesti preman itu seneng. Kiai ini ya bingung. Nak ra diamuk itu tetap preman, diamuk seneng wong liya, nak seneng wong liya tambah dadi. Akhirnya kiai ini ya, yo bingung seneng yang mung ngalor itu, lho bingung bingung. Mergo ngerti wale, agresi wale. Iku mau kue ngeritik misalnya organisasi tertentu ngurmat wong liberal paham ya kadang ono wong gedeng NU mergo ning kono wong liberal di situ gedeng Muhammadiyah mergo ngene gedeng FPI mergo ning kono misale ono preman misalnya. Ya kadang rapi sale. Nah terus, tapi nak diwale, Kamu menyoal FPI karena ada, katanya ada, meskipun tidak banyak ada. Tapi nak diwale, Ya wes, kamu mau ganti pimpin apa? Ganti pimpin. Waduh, malah parah kan? Nah, malah kalau lebih guru, kata Mulai sering juga jelas bangun, bangun itu. Aku tidak tuh, aku PKK, yaudah rokan dubengnya itu takon pidatone anakku ora gelem bae ku aurate ora ditutup opo pidatone engko nak dipidatoni wong si A ora bener kowe ya bengok-bengok kira-kira diundang aku sing pidato <laughs> jadi kalau hukum itu bisa dibalik-balik paham ya maksudnya kalau bandingannya seperti itu itu ya mana ngaji ke ulama benro tiga harus pulau saya ini ke uslah Nah tapi aku usaha terus satu jalanan diulang roken dulu terus wah <laughs> ya terus ya, loh. Maksudnya ya ya, ya, Mulane ulama itu rata-rata kancanan wong fasik. Mergo anggere bandingan wong di dikancani ulama nak menawa ana apike. Mergo tapi kadang wong raja sendiri di wong ulama kok kanjana, Wong fasik. Ya semua. Nah, nama kiai alim terus para prondo ayu ya, bang. Mergo nanti para wong fasik itu ya jadi pengedar narkoba. para kiai ya itu yang ngaji. Meskipun CC ya terus diwajah ya <laughs> roh. Tapi gue punya lebih perbandingan nah, di parki di parki badan narkoba dan ini yang pengedar. Tapi di parki rupiah ya jadi ini pendana rupiah ya kan, kan ringan. Ya no, sementing ilmu nggak ada Jadi ana kemungkinan kemungkinan itu ulama. Akhirnya sing tiga Libanon cuma tuh Waduh, gara-gara aku usah nikmati be Allah, umat kajian Nabi dipimpin orang benar. Nah, yang mulanya tarok tum umat Muhammad di aidil mubtadiat. Lah ini orang kecil di aidil mubtadiat. Nah, preman-preman lain itu lah Nokia malah dipimpin wong kafir, nanti mau bid'ah dipimpin yang nopo? Nah, Kalau saya eling ini niku ana wong terkenal maling, Gue jelas kena standar tembak misterius. Gue jelas kena kena mesti kena. Gue sore-sore cuman bapak, kiai lo mesti mati, nih gue dipikir penimbang misterius Yesus mesti mati kok zaman tahun pinter nih gus delapan puluhan pinter ini soal bapak ini cari bapak ke ya wes dong penting wes mati ya mati nah cuma ya mati yang penting wasiat dengan anak-anak kelakuannya anak-anak koyok kue itu ketika bapaknya nyabari berteman dia itu uang ya protes kiai ikut bina umum dan itu hanya tiga kiai alim yang berani di Rembang, termasuk bapak saya. Yesus saya wasiat dengan anaknya, satu tok yang lakon ini, ini saya kudu senang kiai ini, ini, ini. Era anak ini menapal Quran, ini gedung ngaji dari sana. Dari dari bapak, lalu misalnya preman, apa kancanan kiai petobat, kafe kiai nolak, kenangan ibu kiai elek, kenangan ini wong liberal, kafe. Mau wasiatnya anak utuhnya kerja di dalam. Gitu. Mulai dari bapak, uang sabar mesti nemu. Era eh, anak ilmu tidak jadi uang soleh. Bapak itu bang terus. Tuhan satu hari bapak guru kabar mati. Tapi wis wasiat ya, anak-anaknya juga koyok ini. Ya kalau dibalik tadi, uang kiai kandaran wong fasik ya salah, wong apa kandaran elek. Tapi kiai ora ngedadani wong fasik. Ya salah. Lah bener dia sekarang ngukur awakmu narawan kecemplung ya orang usah, tapi narawan kono sing ya ya usah. Lah ngukure piye Gus? Ya orang ukuran ukurannya ya ini di sing katut apa enggak angel. ukurannya dia di sing katut kok angel. ukurannya dia piye bukti? Nyata ada preman-preman bimbel Habib-Habib itu ya akhirnya itu terus solawatan. Yesus yo ya paling itu pengiran. Mulai dari Habib Zain bin Semit itu kita punya Almar Umar Aman Ahabba. Hadihi bisyarotun azimah dan wahada takbirun azim. Uang itu karek jadi disenengi, masih uang biasa lah. untuk fase kelak, kok seneng uang apik, Itu ya sesuai gak kepake. Tapi itu ya takdir, jangan-jangan yang hatimu itu luwih seneng uang fase Dibangun wong nopo soalnya, Lah ukuran seneng lah uang Jawa kan bayar. Kue pengajian ini kan bayar kan gak teko, tapi nak konser neng stadion bayarlah teko. Masjid itu cara bayar ke Jumatan Tapi film bayar teko. Lah, ukuran tenang sing wani berkorban apa sing gratis gratisan. Korban. Melani kalau kulo ada cara jadi ketua PBN uang Jumatan nak kon bayar. Gue ini ngilingan bukti luwih seneng Jumatan bayarlah dinakoni. Tapi kan dianggap edan, ini iya, ajaran apa, jemaatan kok. Iya. Tapi kan Nah, jangan-jangan kita lebih mencintai mereka ketimbang men... tenang. Iya, benar. Kalau ngomong senang kiai, kiai ini tidak salaman raglum atau kecewa itu seneng. Bahkan senang artis itu raglum salaman sombong tetap seneng. Berarti lu senang artis buat senang kiai. Mereka ini makanya dari saya Habib Jan hadis almarhumana Nahabba itu ya bisa roh tapi ya takbir takbir jangan-jangan kita ini lebih mencintai orang yang tidak tidak apa soleh Aneh saya gitu dalil terus almarhumah Nahabba ya nah iya nah orang paham ya terus ulama ini diperbandingkan Dewi Imam Ghazali Wong naik ketemu lama terus ini gue lagi tak tak contohno nima ghanimah nima zaman nabi nak mau perang wong Islam mbek wong kafir menang ada wong kafir disita nggak dene nabi mun sampe jawab disita padahal ada wong kafir itu sebagian sompo transaksi jual beli anjing babi wong nabi sebagian juga judi mungkin sebagian juga transaksi perempuan prostitusi dan itu binasil Quran wala tukrihu fatayatikum alam biwa in arabina tahas sunnah litabutahu aradol hayatid dunia. Mulai dulu sebagian orang kafir bisnis itu bisnis apa? Prostitusi. Kemudian setelah perang orang Islam menang. Hartanya orang kafir yang dibawa ke medan perang di disita siapa? Orang Islam. Saya pernah ditanya sama seorang pakar, Pak Bahak, bukankah itu berarti merebut hartanya orang kafir? Padahal sebagian didapatkan dari cara yang haram. Kenapa Nabi mau merebut harta yang asal usulnya dari haram? Nah, makanya di Quran menyangkut halalnya gonima ada ayat fakulu mimma gonimtum halalan karena normalnya gonima itu haram kalau ulang lagi normalnya gonima itu haram karena min awalin kufar dari harta orang kafir yang mereka kerjanya tidak benar tapi kalau dibalik, ilmunya dibalik. Kalau hartanya orang kafir dikembalikan orang kafir, nanti jadi kekuatan kekafiran atau keislaman. Kekafir. Itu kan sama dengan ada penjahat, jarang mau merukin, mau suka misalnya ini, mau ya. Rukin suga ya, di alpat, suga. Terus digarong. Garongnya gowo tenpi, gowo bendung, gowo alat-alat tajam. Barang ketekal rukin, karena rukin orang zuhud monggo kagungan dengan betul mangsul malik mergi ini buat tergadaan kira-kira gendeng tawar nah sama kalau gonima itu dikembalikan ke orang kafir pasti jadi kekuatan orang lah yang sensitif perempuan bongsa besar itu bingung nunggu dalam aturan perang kalau perang loh ya orang menculik loh perang loh. dalam aturan perang kalau di per yang ikut perang termasuk perempuan sekali kalah ini kan jadi amat jadi itu artinya nak wong kafir kalah terus misalnya Sri ketika Ruhin ya jadi bujune Ruhin jadi amatin om berarti Ruhin ngeloni Sri <laughs> Sri teorinya ya sama kenapa itu menjadi halal ya halal dalam Islam kan dua kan istri sama amat ya ilah ala dua jim atau malakat aiman Kenapa jadi salah logikanya sama? Kalau Sri ini dikeloni wong kafir yang mempopulasi menjadi populasi orang-orang Nah dikeloni Ruhin, kok anaknya jadi keriting-keriting itu apa? Nah, artinya perempuan itu alat produksi. Kalau yang produksi wong kafir ya soru kufaron. Kalau yang produksi muslim soru Islam. Karena anak-anak Ruhin main cilik di betul. Ayo sinau ngaji. Ngurus semua. Gede dikit dilatih sarung anak poso. Nah poso rata kok anak Jebule wong seneng. Makanya itu banyak dosen-dosen ketika tanya saya langsung taslim, mengakui karena tadi perempuan itu alat produksi kalau dipakai kafir yang produksi orang kafir kalau Islam ya yang amat loh ya bukan terus menculik ngambil terus yang perang maksudnya kotanya perang Ya itu ulama Mulanya kita khusus teman-teman, mereka nak khusus teman-teman jadi janggal sampai peristiwa nopo aman kudu dua akal lewat akal ini roh kenapa Nabi menyita hartanya orang kafir yang kalah saat perang nah, karena kalau dikembalikan ke mereka menjadi alasan lil kufar menjadi alat jadi kekuatannya orang ya sama seperti nanti statusnya Belkis atau Bilkis seperti itu Bilkis itu ratu ratu sabar kalau dia nggak dinikahi Sulaiman dan dia tidak nikah tapi butuh lelaki itu nganggu digolong, sing salah kok dinikahi anak buah apa? Jadi mata cek dinikahi soleh. Mau coba tetep komentar. Oh enak Nabi Sulaiman negara orang ngayu. Kira bilo kowe yo oleh asal oleh gelem oleh. Lah kira-kira bilkes gelem gak kowe kan nyurah ora gelem. Ono ratu ayu raja dirabi santri gelem gak yo ora gelem. Sofia itu anaknya ketuaan wong Yahudi dirabi diki ayo mau. Mau aku anak rojo dirabi kowe. Akhirnya sahabat barang kecekel diki Waduh kena Al-Bihya untuk putri Nerojo. Wah besok apa mantan Nabi ya Rasulullah. Wali ini buat nadil dan kayak Bihya. Cahayu nengono terima untuk nopo. Bihya kudu untuk jenengan. Tapi jadi Nabi masalahnya yang rampasan perang bagian ini. Wah tentu itu jeneng. Akhirnya Bihya dijawab Nabi. Kud sabian kau roka. Kau itu boleh liane iku. Mau orang iku. Nah iku kabel sahabat tereklas. Dia pun jarak tidak nona. Karena Sofia kita kok ini Nabi kok gelem aku perang ora kepengen kalau bapak perang mau kepen roh sing jenenge Muhammad ku sapa wong kok terkenal ngono mulai dia kalau perang mau kepen roh ini kan Nabi nek roh sifatnya Nabi wajahnya ngene ngene bareng roh Nabi pertama itu dia kepengen koyo apa bagian aku dirabi wong iku nek kalah ku seneng perkara ini kok melok <laughs> Ya, itu akhirnya jadi bujurnya Nabi, jadi wong solihah akhirnya lewat Sofia binti Buya ini kalau cerita tentang ibu daya ini tiang nopo Sofia cerita aku pertama iman ke bapakku tukaran be pamanku dia bapakku tukaran be paman ini meringin ya aku ya bin Akhtab ini sudah jelas waya Nabi akhir zaman Nabi akhir zaman di Muhammad itu aku ya roh di aku di Taurat wal Injil iya ya iya terus kue orang iman aku aku isi iman di Muhammad aku ketua suku kok jadi anak buah Liku Sofia tuh, wah dibeli bapak mbek bodoh bodoh, padha bodoh bodoh. padha. Buaran tuh mutusno perang be Nabi mel, tapi dene donga ben kalah. Nara kalah dene kan. Sampai ngomong. Ya akhirnya ruang Nabi jenis Sofia. Ya saiki misalnya mbok walik, wah pantesan Nabi kok mau Sofia terus gue balekno ning kafir. Ben Nabi wong nopo? Wong kafir. Mulanya mulane adinu aklun waladina liman lah salah agama yo ana akali ana rasional yo ya, saiki wong agama kudu khusyuk-khusyukan tambah khusyuk dan tambah religi ya. tes takok hukum ora melengkar paham tes kok, nopo mesti melengkar mulane nak falsafah kudu ana ulama Senajan ulama gitu, sekatus kulo kulo beling-beling sidik nih semua ulama, itu siapa? Timbang khusus tapi orang ulama bulat, juga entah hmm, kok hukum ya tau biru entah kok halal haram bisa apa nopo kok sering kok tak kok umum sampai zaman akhir wis wis ya tetap bisa diharmoni ya tadi kalau kalian mana ya nah ono ormas besar misalnya NU menaungi satu dua organisasi yang ada oknum liberal itu ya, terus gede piro-piro jadi naungi wong sok ada organisasi yang ada anggotanya preman itu juga gede lara preman itu dipimpin orang soleh malah koyok. oh, amalan ulama-ulama itu kumpul macam-macam ya sabar wae piro-piro sing gelem ngaji nara ngaji malah koyok. oh, tapi orang arep arep soleh tenanan lho ini, sabar ini. soleh <laughs> ngene ae pokoke muga-muga akhir hayatnya napa coba lah dalile ulama ini dia wonten, jadi ku wonten tiyang namine ku sampai Nabi nak nyelukno khimar. nanya kana yulak qabu ini kan riwayat Bukhari. Saman delok tenggene kitabul subhanallah, kitabul ada Kata lantet Bukhari diulang-ulang. Wa nanya yulak qabu khimar. ini iku abdu, tapi carane ini khimar. Senengane ngakali ini Nabi. Sauri uripe ngakal. Tapi dia nakalin njogo ora iso. Nak nakal iku senengane mujite Nabi. Bodoni uang di pasar ya ramar. Senangannya bodoni sahabat bahkan kanjeng nabi. Senangannya biara, arak. Tapi jadi Mau itu itu. Nah, mau biara, no, nabi mampu ya tihat ya, ya nabi. Aku mau alil hatta Saya ibu kutu bohat ya tihat. Berarti hat ya sama ya nabi. dari itu saya ya maklum sampai saya bina Umar kan ya khimar ya khimar wong sini sini nabi. Tapi ketika para sahabat melaknati dia, ini yang dipakai dalil Imam Ghazali ketika menafsirkan hadis itu, mensarai hadis itu. Juga Ibnu Hajar al Asqalani. Kata Nabi, la tal anu Rasulullah. Kamu jangan melaknati dia, dia itu mencintai Allah dan Rasul. Terus kata Imam Ghazali komentar, izan la tukhrijul maksiyah an mahabbatillah wa ini. Bahwa orang yang masih maksiat itu bukan bisa dikatakan sudah tidak mencintai Allah dan lah saya saiki preman-preman yang biasa maksiat. Kira-kira ono desa mbek masjid berdiri dene itu mantau di. nah nanti lu seneng nak sing berdiri niku. Padahal ini dia orang sholat. Lah kenapa gereja berdiri? Wah semua di desa gini digoli gereja kurang aja. Padahal orang masjid menengah setuju deh. Gue orang orang sholat. <laughs> Ya Allah, ini bingung ben malaikat carane ngisap piye kira sama apa. Wong kula dulu di penjara polisi gara-gara joto dia yang bae niku kerja di Malaysia. Walhasil pas dina Jumat iku ana Jumatan. Dene ora Jumatan. Bareng ana wong komentari kapale wong akeh digo Jumatan. Sing komentari dijotosi. Perkara yang komentari Jumatan. Dia dhewe ora Jumatan. Ucara Jumatan ya ora krungu wong komentar, apa. data tak takoki. Lah kok mbok jotosi, mantep kok ana wong nyawung Jumatan. Tapi ora Jumatan lho urusane dhewe. Perkara. <laughs> Lah itu seperti Wong kula nu ambek Hasan nabe nekani Maulid. Sing teko ya macam-macam. Ya ngoten niku. Mulane wonten wong alim ngadep di Indonesia ulama Mekah wae bingung. Wong tatonan yo ya Maulid. Sing kusuk. Sebetulnya pulau mau lihat wong ora gelem gunanya Gunane apa? oh gunanya apa? Wong ora sholat amen jegeran juga ning dangdutan ku yo ya kan ben kalau lihat, nak melawan untuk baru kayak kapan-kapan belum nopo Ya kapan ya kapan yo kaya ngene ibadah pengiran napa ramu, ono ora pengiran kok takok. Ya kan. apa kowe yang saya kiai iso wae iso khotimah iku preman untuk menurut nopo Sing Mau wong padha ora noe Sementara orang nyolong dunia bukan. Kurang sering tak koi. Ya. Gus pakat yang preman nepani mau tapi rasulah hukumnya ya hukumnya teko. <laughs> Hukumnya teko. Mau tapi ngotot niku lah so ngerasolat. Dua wong tuh wis dosa sedurunge teko ni mau oleh teko ora teko ngerasolat wis dosa. Kok ora takok kok kaitan sampe mau oleh hubungannya apa? Nak nekani mau itu ya seneng nabi. Tapi dia ora salat, ora tuh itu salah tanpa alasan teko mau oleh kok campur aduk. Ibu kiai ora pati iso mikir to mong. Ora anggap tugale ngene Ono wong wis pokoke ngoten. Yang jelas yang hadis sok ana Bukhari wong maksiat iku ora iso ngilangno seneng Allah lan jadi ya, yang ini sini ku kurang ajar nih ku boleh nganti periode ini saya tidak harus mandi ya seneng aneh ngakal. Ya tapi oh kajian nabi tetap menghentikan latal aku, fa indaku yukitu wa anabu wa rasulullah. Ojo bolan. Ide ini bisa seneng Allah. Ya sekali-kali kita Preman-preman yang fase itu takoi. Yang lah Islam tak kafir. Kira-kira milih. Ini semua orang itu kita orang. Soalnya kan malah nak ngukumis. Wong itu salah mereka rasulah. Wong itu salah mereka gak Terus tapi nak pas kali mau kok apik gelem tekoni mau. Wis ngono rasa mbok dhewe ora buat terus Oh, Apa artine? Nekali murid merasa. Lalu satu kali ini, pulau sonor biasa. Kalau orang di penyakit darah tinggi, atau di penyakit gula, terus ini berubah dengan dokter tapi tetap konsumsi gula. Terus dia ini Guna apa berubah dengan dokter? Nah ini dia konsumsi gula, jangan mungkin teh soalnya. Eh, jadi pangeran sing roh ilmu medis yo ya ono ae gunane ngobet. Lah nek ora ngobet malah mati. Depen ngobet. Lah nek ora malah mati. Tetapi kan iso Gus ngombe tanpa gula ngene ngene ngene ngene. Tetep asupan gula sing tubuh ora ya, gunane apa sing pirsa. Mbok nambahi ra kuningan mbok apa lah soal kok gula ya ana urusane dhewe-dhewe. Tapi fungsi ngilangi kuningan ya oh Aja terus ke fatwa. Nah ora usah mangan. Malah mati lho. Lah iya sok diwale, saiki nek dene ra salat atau ora Islam ke wani fatwa ngono. Tak tantang ayo kiai sing muni ngono tak tantang. Saiki kira kecewa mbek preman. Bu apa gunanya mau oleh tapi orang sholat? Wes saya kita tantang. Terus kewani, apa gunanya Islam nara sholat? Terus kewani fatwa, nah orang kafir lah tiba nara sholat. Wani ini? Tapi aku lah rawani, nah orang juga mendingin gus. Wes Islam lah nara sholat lah, aku rawani, bodoh rawani deh kan. Lah nara bodoh rawani ini menengah, air, usah fatwa orang mendesak malah ngomong rawan bodoh salah ya kan bodoh. Singgih iya khusus khusus lu tak tantang. Wani gak muni. Pulau Islam, rasulullah lu satu orang usah Islam, wani muni mana? Nggak, saya jawab. Gak berani kan? Aku ditantang, yo ya tuh. sama fatwa. Wah, saya samlah, rasulullah. lah. Aku yang wani, mau ke ajaran. Nah, yang paling mungkin proses sosial, wong fasik tak sabari, eh, sabari sesuai belum sholat. Nah itu nyatanya sing sabar luwe apik, mergo baru kae sabar luwe berpengharapan obatno wong raso. Nah, timbang kiai sing pakpok muni ngono iku mau. Paham ya? Paham ya? Wong pakpok berarti anti teori, anti gradualisme, anti proses, anti macam-macam. Misalnya mau ngomong, paham ya? Waktu yang bersuara, yakin tak jamin apa. Orang ketemu kalau tak biar no ketemu Paham ya, mereka kabeh itu proses. Nabi Sulaiman nobat Nobel kisi kuwi nopo? Proses. Kanjeng Nabi nobat wong kafir Quraisy kuwi kabeh kuwi nopo? Yang jelas itu menurut mazhab ahli sunnah wong ora iso kafir sebab nglakoni dosa nopo ger. Jadi nikmat paling gede ku iman. dari iman itu nikmat paling gede sholat. dari paling gede gedenya misalnya zakat, haji. Nah, saya ini uang kehilangan nikmat sholat. Terus kehilangan nikmat iman. Wani kan. Boten kan? Ya pokoknya walaupun wajib ta wae. Nah, orang fase ke kandang kancanan kiai, semoga-moga jadi api tiap fase gitu. Orang jadi kebelajar deh. Ya, ya semua doa. Nanti gue ya Terus caranya sih, caranya rapi sih. Tapi ya, tetap sekolah suwun ngaji kumbe ulama. Ulama itu mereka juga pembanding. ya wau kata tiang gusilah Niku Nabi nanti ngendikan uzlah itu kapan ya Rasulullah halal atau boleh. Hina layak manu jali itu jadi tahu. Ketika tiap jagungan mesti ono do. Misalnya zaman akhir Ramoton di jagungan ngerasani tombo. Misalnya orang ngerasani foto-foto pamer ilmu, pamer pengertian macam-macam. Ini ya salah. Tapi nak dibanding no, saiki ono konco-konco ngaji jamaah tafsir jalalen buyon jagungan. Bar ngaji jagungan terus gue asik guyon. Nah saya kira asik guyon mbek kanca ngaji ku artinya sedang tidak maksiat neng, ambek wong wedo ambek macam-macam. kira ninggal maksiat hukum ibadah apa orang ibadah? Ibadah. saya kira asik ibadah mbek guyon itu ben guyon. Makanya cara sebagian ulama usul fikih mubah itu udah ada, yang ada itu wajib. Karena takung soleh-soleh ini misalnya sama berwaji, guyon asik be konco. Guyon itu mubah, mubah itu rano ganjarannya, rano nopo dosa Itu teori yang salah menurut bagian ulama. Bagaimana kamu bilang guyon itu mubah, Mbak Konco? Wong saat guyon berarti tinggal mak. Iya, dan tinggal maksiat itu ganjaran apa dosa? Ganjaran. Lalu guyon Mbak Konco itu ganjaran. Lalu kalau senang, lalu guyon bunga-bunga, senang. Ya, biar dia kayak guyon. Nah, itu guyonnya be Wong wedok liya, yang demenannya malah repot. Iya, semua. Lah cuma iso luwe dhuwur meneh terus salat tahajud ya monggo. Lah iku ya wong ngono aja bandingane sing tahajud. Rai-rai ngono bandingane ya timbang juga wis sampe ya. Ngono ora bandingane kok dibanding-bandingno ya ngono. Paham ya, jadi sebagian pakar usul fakir darah ini mubah itu tidak ada. Saya ulang lagi, mubah itu kata rifik mubah itu kan sesuatu yang kalau dilakukan tidak diganjar, ya Terus, oleh itu aneh. Nah, sebagian pakar itu pakai darah itu turu itu ya wajib. Mereka kepak turu berarti gak zina, gak maling, gak ngerasani uang. Mulai turunnya wong alim ibadah, mereka ke turu, pasti timbang maksiat kalau tak film. Turu. Ya buat ibadah. naik ibadah salah meraninya. Permangan warak angok. hari mau sambet pembuat kok, permangan sotu. Lah niate mangan ngono, ben iso ngantuk, nek sore iso turu. Lah urip ngono. Muhimus, mbah orang roh. Mbah sepurane pangeran sing iso njogo paham iki. Mestine orang ngono cara nih urip. Kita ngantuk sih kalau niat ilmu ben ninggal maksiat jenengan maksiat turu ra iso nih wong ra iso dosa turu. Ora tangis nyati sholat subuh melek nyati delok putrane pangeran delok wong bimo berjaya guyu alhamdulillah delok wong tangi ake kasus ake kok isih Islam alhamdulillah selalu yang ngomong ideal soleh apa mboten wong zaman kaji Nabi sing mboten ideal kata yang munafik kata Nah, dari Imam Ghazali, orang wong kok masyarakat sempurna wong sombong. Mungkin zaman Nabi orang munafik kok terima ya ape wong sempurna. Nah sombong itu cuma nemen sing apik. Paham? Ya? Saya ini zaman Nabi kata yang munafik itu Nah iya, gue mau gue, apa wong fakti so sunah rasul kafe, gue itu sopo. Gue mikir. Ya, tapi nak di cita-cita, gue orang juga itu. Cita-cita. Mereka kok itu ke cita-cita yang tentu dia Ya cita-cita aku ya sopo delok-delok uang, Delok, delok nilai, delok uang delok kudrami pangeran. Kudu pengiran macam-macam, orang suka, orang ngarat, orang bener, orang macam-macam. ya semoga-moga dibalasi pengiran kabeh semua. Wis ngono bismillahirrahmanirrahim pokoke Allah Allah Rahman Allah Rahim. Lah praktek yang ora ora pokoke Allah Rahman. Faham ya, terus niki penting kalau aturan, Mun kalau saya lihat cerita Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman sudah yang Palestina, mun niku mun yakin mun tiang Palestina. Sing digoni Sulaiman berstatus al-ardil mukor. Al-Adil Muqaddasah ciri khasnya itu ada betul Maqdis. Mau salah baleni nabi, gue ora ana teori sing macam-macam banget. Nabi Sulaiman itu ciri khasnya sing digoni Sulaiman itu Al-Adil Muqaddasah. Adil Muqaddasah ciri khasnya ana Saya Maqdis. betul Baitul Maqdis ning Sulaiman tanah Palestina. Ngono ae ora. jelas ya yakin ya. Bertenang, yakin. Tapi Sulaiman yang putih. Palestina. Terus tabak niku tiang Yaman. Jadi Balkis utai Bilkis itu tiang Yaman. Lah Bilkis niku wong wedok wayu mimpin wong lanang akeh. Kerajaan ini luar biasa mewah loh. Tapi leke Bilkis niku jek ketok mlarate. Mergo napane jenenge singgah kaya singgah tanah niku bertatakan emas. Emas iku ya emas tidak kok nih ruangan khusus kita kok tiga ranjang bareng untuk surat ke Nabi Sulaiman dia ini pengen ngetokno sugi. Iku ngirim utusan ke Nabi Sulaiman ditulisi Napa utusannya diomongi kok Sulaiman nak ngamuk berarti rojo, nak ngamuk berarti nopo Nabi. Lah Bilqis itu ya ana mlarate, mate niku pirang-pirang dibungkus cara saniki disukani kita dibungkus dan dibungkus rapi barang Sulaiman ngerti dikandani malaikat Jibril kila dikandani ikut Sulaiman ngengken nggawe dalan emas wong dalan kok emas pinggire kono kayak jaran-jaran ya jaran elek nih jaran tenan yo yo yo ngising barang utusane Bilqis nggawa hadiah wangsane wis hebat mergo emas emas sing dihias Jebule emas ning kono dadi gedokan jalan. Wah, ya langsung lemet. Waduh, jebule emas ning kene terima itu gedokan apa? Entar. Jadi nabi yo gaya barang, Bang. <laughs> Ya ana orang tinggi gono kok? Gaya. Ana ora wis diwet ngene iki wae. Jadi <laughs> Nabi Sulaiman gaya tenang. Yo senengane ngakali Nabi Sulaiman. Jadi nak mulane kadang soleh ngakali ya ono nabi ini rupane nabi sinten Nabi Sulaiman kurang kabar, jadi Bilqis wayu darah karuan. Ya tertarik. Tapi jin-jin itu ya rada cemburu be Sulaiman, anggere wong ayu kok kira. Terus jin gawe gosip nak si cilik Bilqis iku rambute iku koyo nopo jaran. Jadi Bilqis wayu tapi sikile sikil nopo. Nabi Sulaiman bingung, Nabi Ninten pun gak pantas. Lah nak gak roh, mau ke pen roh orang roh. Nah lan iki nomor nomor menjadi ya, ini ini wah wae. mau nomor pangeran ngono lan mau khusus ku nyoro. Tapi butuh hormati yang soleh paham gitu Tapi ya nyoro. Nah jadi wali ra pun ora. Akhirnya wah hasil ringkas cerita Nabi Sulaiman itu mongkon ayukum yakti di biabsiha qabla ayatuni nopo muslim ini perang itu seramu dua Bilqis perang-perang, semua itu perang barang Barang Bilqis akhirnya rakuat kirim pasukan <clears throat> Ketika satu farsah Satu farsah itu orang ini hampir dua kilo lah Dua kilo dari kerajaan Sulaiman Sulaiman Kroso, nah kirim pasukan Bilqis melok, melok mimpin Akhirnya Sulaiman ngomong Sopo sing sholat kakno hingga ini Bilqis Jadi sini Ibrit anak adik kabihi, kau belantaku malu memang kami Pulau siap nekakno, pasal Yaman, Yaman kok Palestina rian perjalanan dua bulan, dari sekarang penerbangan dua jam. Penerbangan dua jam dari Efrat, saya bisa mendatangkan sebelum kau berdiri. Dari Sulaiman, uri dua atau amin dari. Saya ingin lebih cepat ketimbang itu. Ya terus itu kalau lagi, tahu ilmu kita anak ala kaki, kau belajar tak ilaika nabok terus. Terus Akhirnya Nabi Sulaiman itu kan merem. Kan merem kedet niku kerajaan Bilqis muntung mriku, sehingga sanane sini Bilqis muntung mriku. Akhirnya walhasil Bilqis niku gak beriku beriku terus kita kita iya kalian Sulaiman, "Aha kada arsyuk jadi orang ada kata arsyuk. Apa betul ini singgah sana kamu? Apa seperti ini? Ada kata itu apa seperti ini? Bilkis ya pinter. kalau tanah nabuhu. Kayaknya iya. Jadi mulai bisa pinter kode ngeper. Mulai pasti pinter ngeper. Kalau kiai kok fatwa terlalu beda. Rapati pinter. Jadi wong itu mandat loh syaratnya. Kalau mandat itu kafe ngeper. Kecuali hukum. Saya ulangi. Kalau hukum itu harus jelas halal. Tapi kalau mandat itu harus nopo ngepek manhaj loh metode metode dakwah itu pasti ngepek aha kata arsuk apa ini arah kamu jadi Bilqis kan kolak kan nunggu ya kayaknya iya malah ada Sulaiman itu yo ya, nabi orang bagi ibarat kalau hasil ini itu gawe sorkum memarodum mengkoar jadi ke rumah kasar ini sore kasar itu tiga ibarat Terus belkit kan lewat, dia mau nak ngincen wudhu, so nak sih kok ngincen. Nak orang roh, mau kepengen roh, orang roh. Cara aku jadi nabi tuh Ya iya, nak ngincen wudhu, so nak sih kok. Tapi nak orang roh, mau kepengen roh. Orang. Orang kira belkit lewat itu terus sikile tapi kan Sulaiman gak ngomong. Tapi melok dadi ana sebab wong iku nyincing. Lha iku piye cara hukum fikih? Gak cara sampean piye cara hukum fikih? Ya wal masail ke hukum masail ketemu piye ora. Ora ngomong nyincing, tapi bilkis. Tapi darah itu sok ngapa orang ngomong. Darah ini rasul dia dia menciptakan kondisi Bill Gates ini. Wes. Falamar aku hasibahu nopo lujah wa kasafat ansapa ya. Barang didelok wah kok akeh banyu jeru bisa. Nah, detik kan intinya titik lah nah, jeru. <laughs> Roger Mitter lah, Roger Mitter. Oh, eh. falamar aku nopo hasibat lujah jatuh, wa kasafat ansafai. Akhirnya dicinjung. Baru dicinjung jebule ka ahsani rizqin. orang orang itu sikile ati baru sikile jadi Ora kurang ajar jebule dene mengakali aku tak benar aku ora seneng apa. Jebule sikile non palu api tenang. Ya wis akhirnya kasil roh gitu. hasil akhirnya di di cerita Nabi Sulaiman kasil apa? Tak mau kan tak balan-balan ini saya kayak apa? Tapi kira kaya, lalu dia ya hukumnya mulane intine dene ora bakal jadi ketua nabi perkara ne nyuwun saya kelakuane ngene jadi ngono ae itu penting mulane ora bakal dene melu ulul asmi apa meneh ketuane wong kok ngono maksud wong kok wong kok ngono mulane dene ku nominasi ulul asmi ya ora apa meneh ketuane Ya mau nabi ngono. Tapi Sulaiman cara aku ya tuh diserang tua lah, penting nabi. Walhasil akhirnya yang kasih cerita Bilqis akhirnya tunduk Kolat ini dengan nafsi terus wa aslam tu Ma'a Sulaiman alillahi rabbil alamin Akhirnya itu Kenyataannya dia prosesnya panjang Dia uang Islam no uang dia prosesnya no nah, Kadang dia lewat akal-akalan kata semacam itu Dia mulanya nanti ngintikan Al-Harbu no kita Uang nah, perangi oleh nipu Tapi nipu sehingga no api ya aku perangi oleh nopo nipu tapi nipu sing dadi aku ya nopo aku kata Sulaiman jadi nipu dia nelas ini ya ngerti nak mas ora pantas gue gedokan cara gue tenan yang ngamuk ya. cuma ono satu teori satu strategi di mana pentil ke don emas kok dikemasi wapi dihias nguning kene mesti gue gedokan nopo Nah, suatu saat bareng Bilqis ngerti aslinya Sulaiman mati di adanya lu jebule rasu senane. <laughs> Ya ngomong. Kalau tak itu, ben tiang-tiang sakit mikir, gitu, terutama jenengan sing sing ngerti strategi mikir. Aku mau mulai bisa menang, yo ya, no rekayasa. Jadi ya, disebut wa makaru, wa makarowo, wa wa khairul wa itu Allah juga punya trik, dia punya apa? Trik. Triknya Allah ya tentu jadi halal. Nu'am bin Mas'ud, ya rumah ya. Nu'am bin Mas'ud apa loh? Itu tiang Islam, tiang Yahudi, tiang Yahudi, nah terus orang beragama, tiang Yahudi. Walhasil tuh M itu masuk Islam. Pas perang Ahzab, rumah dari perang apa? Ya rumah oleh petane ya. Maka Medina itu menurut catatan resmi itu 480 ya betul. 480 apa 60? Enggak Mekah Medina. 480 tentu tulisan resmi. Wis pokoknya 480 kilo. Rumah lagi Mekah Medina itu 480. Nabi posisi di Madinah, ya temudi. Kafir Quraisy itu mengirimkan pasukan sekuat-kuatnya ke Medina. Orang Yahudi Quraido dan Yahudi Bani Nadir itu Mbak Nabi sekitar hanya 7 kilo. Kita? Terus ada Nasoro Nasron. Nopo? Berarti aneh kan ada kafir Quraisy, Nasoro Nasron, Yahudi Quraisy dan Bani Nasir. Empat kekuatan ini sepakat melawan Muhammad. Yang mereka menyebut ya Muhammad. Berarti disebut Azab. Azab itu jauh hizbin. Jamannya apa apa? Hizbin. Makanya dianggap perang koalisi. Coba perang apa? Koalisi. Jadi Nabi mengalami perang direbut empat kekuatan besar. Akhirnya Nabi menjadi Nabi. Nabi yang tinggal dia ya, umi, umi itu tawakal. Jadi nabi perang kira-kira kalah semua teman yang mau dari nabi. Ben kabar pangeran, Jadi sama al farisi ya Rasulullah. Udah nyuwun sewu. Apa man? Niku pendapat nopo wahyu. Yo ya. iya, apa sih ono sing ora ya pendapatku dari nabi. Ya, ya maksudnya piye? Nggih ya, nak pendapat nak wahyu ya kula bantah, tapi nak pendapatnya jenengan kula tak usul. Gak ya pendapatku. Ini pertanyaannya ya. Pertanyaannya itu wahyun al hawahu ilaika. Amhiya makita tuh harfi. Apa ini hanya rekayasa apa? Makidah, makidah itu rekayasa. Kaidun, kata suama kaidul kafirina ilah bidalah. Nabi jawab ini hanya makita. Terus dari Salman, ya Rasulullah, tradisi kita orang Persia, kalau perang pasti kalah itu bikin kontak. Ukurannya adalah kuda terbaik pun tidak bisa nembus, tidak bisa melompat. Tapi Nabi ngendikan, arok yurok, iya, ya sudah nggak apa-apa bikin kontak. Nomor dua, perang kalau kemungkinan kalah itu kita harus mapak musuh di luar. Kalau kita kalah, anak-anak bisa melarikan diri. Jadi Nabi, yo, iya. ini hebatnya Rasulullah ya, ada pendapat itu didengar. Tapi Nabi hasilnya dengan sini, enggak aku Nabi terjurusi pengiran, gue Nabi. Tapi anak pendapat masyarakat ya dituruti. Tapi Nabi yakin nak dituruti ini kok karena pengiran. Soalnya Nabi itu multi lah cara berpikir, yo ya wahyu, yo ya rasional. Wah, itu kontak, Ya Honda itu sampai 16 hari itu orang kafir nggak bisa menyerang karena musuh terbaik, kuda terbaik nggak bisa melompat, panah terbaik ya nggak bisa sampai kajian Nabi berkonten apa? Anak Suatu saat ada lelatin berida, ada hujan salju, hujan salju, orang nggak berani keluar dari tenda. Terus ada orang di insan, orang remang-remang salju insan, ternyata Noem bin masuk. Ya Rasulullah, saya ini sudah masuk Islam dan tidak satu pun dari kaum saya dan mereka yang tahu kalau saya ini muslim dan saya ini mitranya orang Yahudi ya mitranya orang Nasrani lalu darah UM itu cuma rakar karuan terang kabeh agama itu parah deh dan jelalah itu pas dirisan Jumat Jumat akhir menang deh ya Rasulullah nopo pulau butuh perlu ngakali mereka jadi dari kan tidak Nabi Dewi yo ya wakali yo ya rapopo final firqa final harba kita ini perang yo ya. Tapi orang kali kok gue untuk duit <laughs> itu kriminal. Buat akal tapi nopo. Akal lu sing tidak positif, dia nak bulat lu jadi kriminal. Dari Nabi, iya nafas tuh kita ya apa perang itu wujud. ilmu iya, mau sing kusuk-kusuk terutama benda tobat. dan gelem mikir, Pak. Akhirnya lu emu marani tiang nopo? Marani tiang Yahudi, Yahudi Quraisy yang Yahudi Quraisy yang Yahudi Bani Nasir jaraknya namun 7 kilo ya, jaraknya gitu. Ketuanya di parah, ini mendingan yang lain. Ini cerdas senang kan? Dia Yahudi kemarin. Wong kok geblek rakaruan. Kau itu perang kok PD perkara Kalau kita ini didukung oleh orang Quraisy, pasti kita menang. Mereka itu mayoritas, sekarang kita mayoritas. Orang geblek orang berda. Wong Quraisy itu main Mekah. Perang nak bermenang dia mulai. Nak pas mulai kue ini tetap dewi antangganan Muhammad segala ini tetap dendamnya dilampias nol yang kue udah parah. Mana goblok kok seneng temen iya kok kuat kurang ajar aku lagi. Kok ngomong kuret mulai 480 kilo. Mesti kok nak wis pernah ini menang kue jelas menang di gurung. Tapi kok dendamnya orang Islam dilampias nol yang. Wah ya juga. mau kurang ajar wong kuret. Wes bari ku marani wong kure, Abu Sufyan, Abu Sufyan dari Islam di mana Abu Sufyan. Abu Sufyan. Aku marani wong Yahudi Yahudi gayane ngewangi kuwe. Oh, ora arah film, gayane tok, ben ora percaya. gak perang sesuk. Padahal sesuk satu, panane Yahudi ku. <laughs> Gaya tok mulane mulai dhisik ya gak nyerang, kok perang ini ngene tok. Nah, niat perang harus nyerang wingi-wingi. nih saya wong Yahudi, gak perang sesuk. Yo lah tes. Wes, tenang. Abu Sofyan ngarang yo, ya mak sarong ya Abu, perang orang Harus itu terang. Ah, Abu Sofyan elek, setu-setu kok ada <laughs> Wong mulai ra ngregani Yahudi kok tenanan. Wah, akhirnya Yahudi ngerti dulu Sufyan gendor. Wah, akhirnya memutus kuat koalisi sebab tak sabun jami Allah bulu Wah, apa itu gede? Ya, jadi kunane kuno akal yo ya ono, ya, akal yo ono. Mulane wa makaru, Yo, ya ono rekayasa wong. Tapi sing dasar. Lane Islam nanti akeh ngene iku yo ya karo kae wong wong-wong wayok sing anake akeh, jumlah ya akeh. Iya, arep wayok yo ora wani. Perkara nek kakean jumlah. <laughs> Yo kiate itu, yo kan umpama dhisik wong Islam ku anake ra akeh, mungkin populasinya kalah mbek non nopo. Lah nek saiki wis akeh ya sembuh hukume lan amal menawa lakum nopo sebagian contoh rekayasa memperbanyak popu Nah, kira wayang layu, rau satu sementara dia dia baru kaya wali-wali di sewa, yo, saya ke Islam nopo, Islam nopo, mayoritas. Tapi nak soal, nah terus nasi ini kulo putih gue jangan usah kono Nasi gue gak jangan temumpreng nopo. <laughs> Tapi roh sebagian begini Islam lewat makidah, lewat nopo. Tapi makidah sing Akhirnya orang Yahudi belong kuras masuk akal oleh provokasi Nuhan. Eh orang Yahudi gue itu tanggane Muhammad. Wong kuras nak perang bermenang mulai mesti gendam di lampiat atau gue. Dipikir-pikir ya bener. Wong kuras mulai kan terjarak itu 480 kilo. Tentu di kan Nabi tak balas ya. Wong nopo? Malah Nabi Sofyan omongannya beda meneng. Abu Sofyan, enggak, ibu udah tenang, memang ibu. Mulai ini ayo rakyat nanggung ngono tok. Jadi lah udah sesuatu aja pernah. Dia ngerti sesuatu satu, ya kira. Ya untung mau siswa itu satu, sorakan dia bingung deh. Betul tenang saya bingung. Tapi mau aku sepanjang pangeran tak udah belah lagi, mau pas sampai satu, ngono pangeran. Akhirnya mereka konflik Tapi Allah tetap Allah. Lalu gawe ulama-ulama. Allah itu gak terima nak ibni nabi itu pinter sama Al tapi Tapi yo ngakoni akal. Iku rasa takut, Allah kok ngono piye? Ora tak takut pengeran kok protes. Akhirnya pas kejadian itu sudah tukaran diri-diri Pak Arsalna ini merihau wa juludal lantarulah. Bengi itu ada angin puting beliung sing sampai Abi Sofyan itu serak kuat. akwaat al himah himah berterbangan kabeh. Itu. Farsalna ali mereka wa jurudal lantar. Akhirnya waduh Abi Sofyan perang lagi so menang angin puting beliung koyo ngene kota aja. Jadi Abi Sofyan kita wae itu mulai moro Mekah. Jadi dari balapan aku izin urung perang menang kok mulai. Kira mulai lah tetap mulai. Kau ada mulai Akhirnya nubuah tetap menang. Tadi perang Kondak atau perang Ahzab nu namanya Kondak dari nopo iku menang mergo ana Jibril, ana Israfil sing nekakno angin puting iki Tapi Allah ora mbuwa akal ya mergo ana peristiwa nu bin Mas'ud, ya ana peristiwa akale Salman Al Farisi gawe ya Lah saiki wong mau percaya akal to. Orang itu kan kekuatan supra. Ya keliru di Allah udah sing paling kuwasa. Kira perang itu ngajak wali-wali sing iso para pangeran. Jadi kita butuh kekuatannya Allah, rasional kok. Mana ceritanya Pak Hamid Bedowi langsung nggak pernah mbak Bedowi Kok Hamid bin Bedowi, buyut kulon Yuni mbak Bedowi, baju kandung, buyut kulon bajunya mbak Bedowi. Dari Pak Hamid Bedowi nak cerita Perang Wuhan, apa itu November? <laughs> Pernah Pak Hamid cerita. Barang Bung Tomo Tuan Mbak Hasim Asari, oh cocok itu November, ki apa sih kau buntut turun teko? Lah, lah, maksudnya sih, sing pesawat itu ki apa? Tapi ora iso. Akhirnya ada Surabaya ras itu 7 November. Tahu ini apa kita tanggal Perang. Ya apa mun tenar. Tukang nyebul ketawa. Salah awet iki. Fupo. Nah, fupo e popo. mulai perang itu kudu ngake. Sang arek-arek Surabaya nganggo nekat, sing babat nganggo serangan. Mane masyur perang Surabaya Uyono dari kacang hijau jadi tentara sing Mbak Abbas ku tetep nyeblok dia Ya sing ngono kulane jadi jenderal Sudirman ya di tokoh spiritual, Pak Harto pun di kiri spiritual. jadi itu mau seraro kiai jadi dukun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lha juga menangis menangi bapak kula tiap tentara tugas teng timur Mesir yang timur timur timur itu sowan bapak. Gitu lah jalur dulu. Saya ini jadi cuma kiai, darah ini sirik. Dia membawa oh, macam-macam, ya paham ya. Ya wis rasa darah ini sing darah ini sirik buat tanggung jawab ora ya, yo ora darah itu terus bilang orang sirik. Kadang ya tekoni itu tenan yo ora Tapi saya ini zaman ini, uang kesemangat dia hukum, tapi surah nopo sejarah Yes, mau. Jadi rasa protes, terus ini iki kersane pangeran. Ono hukumi sirik barang di kersane pangeran, kue dihukumi tenang wae ya hukum. Yes, ini. Paham ya? Mergo itu mau, pangeran yo ora trimo nak menangi perang aku mau krono akale sinten Salman Al Farisi. Mergo mau krono akale Salman kok wong kafir ngenteni berbulan-bulan mati wong Islam. Mergo kehilangan logistik. Tetep sing mari kalah fa arsalna ali ibn wa junudal lam Sing mari kalah mung kafir mulai mergo nangis putih. Tapi dia wis buat di Salman sing duwe ide apa? honda. Mulai dari ulama-ulama semuka siapa, kue jadi ulama itu penting mau yang akeh. Allah tetap melindungi Nabi ini. Seragam itu rapati masuk akal, ya masuk akal lah. Menyatakan sahabat yo, ya, masuk akal. Teman tak cerita nih, saya Abbas juga pamannya Nabi, paman kandung. Ini kok derek perang badar, pas ini kok soal lahir kafir. Rian aturan perang yang menangkap itu dapat hak gonimah, yang menangkap itu punya hak Makanya kayak Sofia, itu untuk Sofia, mereka yang nangkep itu Sofia, akhirnya sahabat itu gak ikhlas mereka. Ya, jadi berhenti itu ya penting, kalau sahabat gak berhenti, Sofia untuk Sia ya minalillah wa ilaihi lagi nama, rojiu, ya berhenti itu ya penting. Mulai kok sampean ini sofa rutin penting, akhirnya milih kiai terbaik, mereka yang terbaik di drengkeni. Mungkin orang drengki, sopoknya kayak gelem malah karu-karuan, bang, ya orang seleksi, ya orang apa? Iya semua orang pengiran. Jadi haram tapi ya orang barokah. Tunggu ya ini, dong. Barang tiang ini betul sih? atau ya Rasulullah ini tawanan saya. Ini dari Abbas ya Rasulullah saya itu gak ditawan orang ini. Saya ini ditangkap orang. Sing wonge putih nganggo serban ini ini. Ternyata si nyekel Abbas itu Mau Jibril. Wong iku GR. Mergo cerita sahabat aku. kalau iso nyekel Abbas. Kok tiangnya pun lepas terus masuk ke Ya podo, ono sing mateni wong kafir, dia si gludung ya podo. Pas dia nyampe bacok, wonge udah wis gemlunduk. Tapi dia ini berhubung sama kali dia pastor ya ini sing pulau. kula, mulane goni mae kula. Tapi ya, ya sing dia iki ya ya sing dia ya, yo ya, ono supaya munafik ora apa polisi, <laughs> tapi ora mati repot. Buktinya mana? Nanti di pengadilan ya dua aku belum mulai nono ono kue sobat, nabi yang iya ngono sudah iya iya tapi akhirnya bareng perang menang Allah ngiling nomor sahabat falam tak betulu walakin nabuah kota lagu bama idromai tak walakin nabwa, roma kue perang badar menang ora mergo kue mergo campur tangannya Allah subhanahu wa ta'ala falam tak betulu walakin nabuah kota lagu bama idromai tak walakin nabwa so tenang jebule yang mari menang itu kajik Nabi bareng musuh wong kafir kan kita ngatus, wong Islam ngatus tentulah kira tau mikir jumlah itu, ribu kalah, terus Nabi mendek turok, turok ya turok, disebut disawur na wong kafir, tiap wong kafir, meripatnya itu dulu padahal disawur, Jadi perang ini orang mau tengok mulai kuna ini kuno ya no, ini nabi nyamurna nopo. Barang wong kafir ora iso delok, do koyo dicet nunak-nunuk sok abet antor karek bacoi. Terus muni jare sukses. Tapi wong nyatane dene baca ya ibu lima. Barang mulai GR gede wong so Allah nurun ayat takut hukum walakin nawaha qatalahum wa ma romaita idromaita walakin nawaha Mana apa Quran itu yang tenanan, paham ya? Minimal kau pulau. Roh maksudnya sama anaknya tak tafsir Nararo itu terus mati ya urip wae ya, biasa. Barang Allah nurun ayat itu terus wong sahabat ansor do cerita nggih ya Rasulullah. Kula niku nate badhe baca niku. Dereng kula baca nate pun glunduk. <laughs> Akhire do ngaku dhewe-dhewe. Lho, ora kok do wingi-wingi. Ya, <laughs> Tapi dibagi yo. semua <laughs> ngono pangeran. Nah, akhirnya kiai-kiai sing rontok bakat Nono senengane sejarah sing Nabi nyawurno tasir. So, wong-wong Islam sing rasional, sing wong kampus-kampus senengene nyeritakno Salman Al Farisi mbek supporter rasional nasional itu. aku wong alim roh yo meneng ae. Wis meneng ae ono wis mung meneng ae. ono wong sira melok-melok karek hukumi sirik iku ora roh nek meneng. Wah, kok dong hukumi napa? Padahal wong roh kafir riwayat Nabi ku yang seturok. Jadi ya ya kudu qabdatan min bin payak su ala wujud kufar wa qala syahadil wujud syahadil wujuh. Nu riwayat. Akhirnya wong kafir piye. Nah tapi Nabi sebagai manusia ya ora iso. Lemah tak mau tak gemar kok iso mijekno wong kafir sewu. Apa Nabi iso? Masang kita-kita yang mripate wong kafir. Mulane pengiran dieling wa ma romaita wala walakin woha roma. Kowe ora iso mat ngantong titis ora iso sing no pengen. Akhirnya sahabat terus ya Allah, pokoknya hasbi wa Allah wani mal Ini kabeh yang menang pengen. Nah, yang mulanya aku mau ya coba ya mukjizat tapi ya coba ini ya semua orang pengiran. Nah, saya ini uang senangnya akal toh. Terus yang ini darah ini sih. Ya, mau yang kiai anti akal aku wong alim roh kafe yang menengahi, menengahi ya orang roh. Wis Pulang kita bagi itu loh sering untuk undangan, undangan kula undangan istimewa untuk Gus Barak bin Nur Salim. Dengan Pak Kiai terkenal dukun, dukunnya presiden lah. Langganan presiden, bercapres mungkin untuk akeh. Kenapa gua kok tidak karuan ini. Terkenal wali penak lah dia pokoknya uripe penak. Jadi gua kalau Kedene ngerti kira-kira nak apa-apa, tuntas. Jadi kita apa itu yang kesia yang bener tak salah. Aku muni bener yo, nah salah. Muni salah kok nang apa bener deh. Ya raro, jangan mau alim kan? Mau raro, raro, ya raro, mau raro, raro, raro. Perkara itu tadi nggak ada dalam sejarah. Yang nabi itu tidak ada iknya. Itu tadi perang kondang itu secara akal semua sejarah sepakat pilih baru kayak Salman Al Farisi di ide tapi dalam teori intelijen kayak wong kafir hancur rebur mergo ini Nu'aim bin Makhluk. Tapi piye nabi ora kalah mosok nabi kalah mbek Salman bin Nu'aim. Piye wong kafir mulai ditakoki kenapa kok mulai? Mergo angin puting beliung. Lah saiki ning bener iki. Ya bener kabeh. Perang Badar yang ngono, mergo menang terus soal Ansor tenanan oleh perang gak basa-basi. Tapi so menang ya perkara ini musuhnya sudah lemes DPD dewe sudah pincet raro jalan. Cara raro jalan ya takobal wa minna. Wa minkum takobal ya karim. Barang bantu ghanimah ayat itu turun, Nabi nerangno. mungkin ya Rasulullah, kula iki berkaget. Urung tak baca kok DPD. Tapi kalau ini wis terus berani terus mau kontak di semesta toko ni mama macam. Mulai saya takut bareng goni mah pitik bae langsung. Ya Rasulullah, yang nangkap saya itu udah orang ini, wong gue ganteng putih boten Dari sama nasor, nggak terus sopo, ini kelaku, mau kemaraku. Lagi ternyata Jibril. Mengenai Imam Bukhari gawe bab niku tenggane babun siabil bid. Kak kesunatan nganggo baju nopo putih. Lalu dia nyeritakno Jibril pas perang Badar nganggo baju putih. Bukan batik maksudnya paham <laughs> ya. Mergo Jibril orang ikon nasional promosi nopo. Tapi ya oleh kami batik ya oleh. Tapi yang riwayat itu Jibril nganggo lagu nopo. Nah, tapi mantel be aku, tapi ora ada, ya ora ada. Lore ya kok gak terima. Soalnya <laughs> putih. Akhirnya sahabat do cerita, nafas perang ngerti uang ganteng nganggo baju nopo. Jadi lengi-lengi. Nabi Sulaiman dia Sulaiman itu Bilqis kalah, itu cara lahir mergo Bilqis pasukannya wis don wong kok sugih ngono, wong napa jenenge emas kok trimo digo gedhokan nopo ya, Cara akal psikologi akal don. Iku rasional. Tapi orang tidak rasional, wong singgah tanah kongko Yaman kok tak kedepan beripat tuh balik. Berarti kombinasi antara ini akal be ik, paham ya? Umpama perang bung tomo ya rano sing nyebel. Ya semua orang pengeran. Dan saya ini uang sing akal akal tok, sing lemah. Tapi ulama itu nggak terus ngomong. Tak kok ini bener sih, mbok roh ya semua Nah, kalau pulau ulama ya itu keramat tapi dia asal, ya sistem pulau itu ya keramat tapi dia asal, ya dia asal tapi dia keramat. Ya tapi ya sini sini ya nanti mati sini sini. Pulau itu orang dulu nggak pengen ya aku pengen pulau pulang Quran nanti mati. Keramat itu wokol, keramat zaman akhir. Sebenarnya sama keramat yang ubudiah kalau semua. misalnya di tegir muka sapa kadang-kadang jelok muka safat ini ya, tenang tapi muka safat yang fil ilmi betul lo sering ngomong istal bil kitab sebuah kan sholat ini ngipi sinau kitab niku sahalaman itu bener yo ya bener tenan maksudnya lalu ya tak mau niru nak tak iso maksudnya kalau lagi sering sinau tapi terus wis kal ora jawabane wis tenan sholat Gusti wae nang jenengan sing sakit ya mun ngipi ketemu Imam Syafi'i Imam Ghazali diskusi gitu debat sampai sampai kelar. Kita ini turu tak jelas ini persisnya Kalau betul ada itu, maksudnya keramat kalau tak gue selalu pulau mapan ini ini. Dunia wes seun, itu suatu yang buatan perlu dipertimbangkan. Nanti duit ya duit, nah orang ya orang yang duit duit mati, yang ora duit ketemu mati. Kalau Abu Bakar loro, apa diperiksa no dokter siapa ya mata topik wal waktu jamnya, ada gudang dokter, dokter gak mati. Dokter, dokter ya bodoh-bodoh mati repot ketemu Abu Bakar nanti kira tani lu Abu Bakar mabok ya dewi Abu Bakar kamu udah kancane Nabi lagi kancane itu Oh, kenapa kok niru? Murah kena ditiru, bobo. Ditiru. Murah kamu udah jelas kancane Nabi. Cara statusnya nenggone kono gak ada sopi rasul Alhamdulillah, ini kancane nabi lagi mati ada sohibu preman. Wah malah bulat malah panjang kitabnya malah nopo. Paham ya terus dan sama ngerti. Kabeh Quran min awali hatta akhir cerita nabi mesti ono akal. Tapi ono iki. Lan nah, riyen para ulama riyen bawa. Jadi para ulama tinggal alim-alim iki. Kena apa ulama alim-alim zaman Belanda ini kadang-kadang akrab sampai sampai ngomong roda rapati bener-bener kedua-kedua perkara ini wong Islam sing ini niku dikei Belanda masjid neng alun-alun itu seneng dianggap Belanda itu sapi andek kiai mereka kiai dibagi masjid dan lebih alun-alun bahas yang dulu udah kali Belanda kok gelap akhirnya bahasa gawe surat resolusi nopo jihad melawan Belanda berdua nopo ayo Neng dinggon berbongso bukan, sing semangat sing rodok berdua berdua. Iku sing kusuk kok ngobong bidangnya londo rawan. Kriya ini di kompor sing rodok berdua. Nah akhirnya terkenal dia itu panjangan. Ya mau, nggak kira rasa ya, kok Lebih tinggi dia rasa takut. Pokoknya aku cerita ilmu. Senang kok nyimpul, aku sing alim atau nyimpul, aku kayak nyimpul. Ya udah senang, pokoknya ngono ngono aja rasa nyimpul, ya pokoknya ngono. Nah ngono nanti ikut, ya ngono, pokoknya ngono rasa nyimpol lah. Jawa takut, jangan orang fasik ya, hukumnya haram. Tapi tidak takut bawa balik, bila orang fasik hukumnya biaya apa? Jelas. Kalian ini yang takut. Kancaran orang fasik hukumnya biaya. Eh, nah bila orang fasik hukumnya apa? Wes ngono ae. Semua orang ketemu pangeran. Eh, bener loh, kekancaran nonte Elek. Bina nonte Apa? Lonte katut kue, ape? Kue katut kue. Kok angel tuh mereka diwarai kok. Lu mikir kok gue suwe, jadi lu meyakinkan. Nah, saya ini ngomong preman gue ngop preman ngobong gudangnya londo si penjajah hukumnya ape. Sing ngongkon, ape. Tapi apa preman nyolong, elek. Sing ngongkon, Lapas pas ngongkon nyolong kiai itu orang, mesti lagi kiai, Si ngongkon ketuane ra nyolong. Lah apa kabe si ngongkon? Ya. Ya sudah, Pas preman maulid si ngajak kiai. Lah pas nyopet si mesti kiai darah melon aja. Tapi yo semelon tuh aja. Jadi orang ora ora, aji adinu aku dua lagi naliman lah, lah, Menurut Mustafa Allah gara-gara ngaji aku ini ke ISIS tak ulang tenan ben mikir yo tak baleni nang kancan ono fasek hukumnya apa Mas elek bina fasek wong fasek atau kiai ape kiai kata wong fasek elek wis jelas ya Nah iya, mulanya Nabi ya tahu rumah, uang senengannya mabuk, ya diramat ya. Nanti Nabi wafat, ini dia nakal. Ini ku masyur. Jadi sampai yulah, kok guna kok, gimana? Sehingga kalau ada cerita tentang mereka era Sayyidina Utsman jadi khalifah ini wonten dore Cerita ini wonten teng Sayyid jadi Kisara Ihya. Dorif niku wong bijak, umure wis 120. wes satu orang masjid dong. Jeding iku ndi dituntun beda iki. Dituntun tentang tengah masjid nguyuh. dari masjid. Uang Wong pokok-pokok ya Allah masjid itu tidur. Akhirnya wong bijak itu sumpah, sing nuntun aku tak sesuatu tak tutup, dia nggak ngomong. Lho ngene kuwi suwe dituntun dituntun nah, iki lho sing bodho niku kuwi. Dituntun Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ku khalifah dituntun. Dek bodho iki rung ditobati iso hari kedua. Mbah jiran kepengen lho sing bodho iki. Ya aku mantap ketemu aku dituntun gosong kan. di dijejer sinten. Sayyidina Utsman. Dirapet itu. Kuwe amirul mukminin Utsman. Ya gara-gara saya itu sahabat ibu juga aku dong. Mau zaman Nabi Wani, mau pernah terima zaman. <laughs> Jadi bodoh ini gue ya, subhanallah benar. Ini bodoh ini orang tobat, saya itu. Berarti bodoh ini bingkir. Pintu, fatal lah. Jadi makan sahabat terus kusuk-kusuk gue bawa tenun, gue kuyur, gue kuyur, gue kuyur. Ya, Terus dia lihat seni nabi dia dia oleh anak nabi dari kumko gelar itu ya, ibu wata orang koyo orang, orang belinya orang waktu gelar itu ya, ibu wata preman mati demi dia itu mati demi dia orang mesti wah itu ya, Tak balik malah kowe terus terus no kowe tak nih ngono to. Nggih kancanan preman. Bina preman. Iya. Preman gak kiai kiai kata preman lah ya boleh pikir-pikir serius Kala atumid dunani atumit dunani dimal Sampai putih wong Kalau nahnu ulu kuatin, ini ulkiya ya iwal malau ini ulkiya ilayya kita bungkari izab di kitabi Semakola mengkonuli dawuh sapa Nabi Sulaiman lil hudhud maring hudhud. Idhab. Budal sira fi kitab iklan go surat ingsun hada ya iklan kitab faal ki mongko ngibakno sira lagi maring bilkis sabarane. Ayo bilkis saat kese bilkis wa kaum lan qaumi bilkis. Terus Summa tawalla mongko nuli mundur sira. Insorif tegese mengo sira atau mundur sira anggum saking bilkis sabalane. Eh wakif lan madhep sira kaya iban ing sing pareng minum saking bilkis sabalane mau kau ninggal awono siro maja ing apa yarji ulan balesi sapa ngake. Ya rutuna tegese balesi aja, ngake milal siapa bisa ngincar. Jadi cari Nabi Sulaiman yo ya pinter wis cara coba dake. Surat kayak kena kis. Terus kue rontok ngaco, delok perkembangan, reaksinya piye. Jadi bisa Nabi yo ya mikir, dia delok reaksinya piye. Fa'atu dahu mongko jupuk sapa kudrut ing suhu en ikilah kata Sulaiman wa ata wa allah jimduha. Minal jawabi tahu wa atara wa hawlahalan ibu ono ing pinggir-pinggir Bilqis jundu tapi pengawal-pengawal Bilqis. wa kaulan ngibano sapa sinten sapa? kudu ing kitab. Kitab ini surat fi hijriya ing dalam pangkuane Bilqis. Fala maratu mongko ningali sapa Bilqis ing surat adat mongko dredeg napa? dredeg sapa Bilqis. Terus wa khodaat lan tuduk sapa Bilqis sopan berono wedi yang wedok jadi pemimpin orang masalah itu deteksi masih mana orang wedok jadi pemimpin oh, orang ujuk-ujuk kok deteksi terus oh, bingung sih kenapa bingung sih melintasi yang ngono juga kenapa semua waktu kantong kono ini mantep, sopo bilkis alama yang atas perkara tiga yang dalam surat terus makolat kono lingu tas sopo bilkis di asrofi kau di maring piro-piro kaum bilkis yang mulia ya ayuhal malam, ya ayuhal malam eh piro-piro punggowo, terus tadi punggowo. ini satu ning sejuta di ilham jajan kelanak ping ilham jalur Wata silih sania tilan hasil hamzah kedua di kolja kelam ganti hamzah sania wawan masuk maksurotan dengan tingkat ini masalah kiroa. kul kia itu tentung ibana ilayah maring insun nopo kita pun nopo kitab karimun kan apik atau tang terhormat maktumun tegese ingkang distempel Dia ukuran kitab terhormat itu distempel iskunane kuno jadi itu tempel wis kuno zaman Nabi Sulaiman surat resmi yang kita apa? Tempel. Jadi saat ini pun Innahu min Sulaiman. Innahu tak temen surat min Sulaiman sanging Sulaiman. Wa innahu lan tak temen ini surat ay matmuna ku matmu ini surat ini surat bismillahirrahmanirrahim. Tahu sih bismillah Allah coba aja mlete sira oh, ya, yang nganti yang jeneng Sulaiman hanya rati praktis. Bismillah kowe coba mlete aku. Waktu ini muslimin. Kowe butuh tokoh aku dalam keadaan apa? Islam. Jadi wis tegang, wong sugih ora tegas. Cara Nabi Sulaiman marah di ya nyuwun sewu. Ya wong marah tuh nak nyurati nomor nyuwun sewu kula namung ngemutaken wah ketuhan. Sulaiman rojo di bolot jin sampai macam-macam. Nak nyurati Allah Ta'ala alayya waktu ini kau usah melete, ayo sowan aku, kudu wis Islam. nawaran ora tak hancur no. Wong suke. Jadi kau usah nyuwun napa? Nyuwun sewu. Iwa surate wong sok Wong sopan wong larat. Wong larat sing sopan, larat Tapi mergo sopan wong larat ya ora Surat nyuwun sewu lho, wong larat ta wong sopan. Wong larat sing sopan. Misalnya wong larat muni ngono, ayo sopan aku ya malah aneh kan. Kolak ngucap sapa bilkit ya yual malau he para punggawa aftuni. Mbok yo ngekeki saran sira ning sedhi tak kilam jatan kelana akiram jalur wa tasbihi taniati lan hasil sing kedua. Dikol dia kan ganti hamzah sania ya, wawa ni wawu. Eh asiru, tegese ngekei pendapat siro ala yang atas ingsun si amri ing dalam urusan ingsun. Makun orang rana ingsun yang koti atani wong sing no amron yang perkara. Eh kau dia tahu tegese sing mutus amr hatta tasyadun si kau nyekseni siro kafe yang ingsun tak dulu. Jadi dewan musawarah kuis kuno. Mulane wong kutu bangga be Quran. Dewan ono MPR, ono DPR, ono penasihat presiden kuis kuno. Zaman ratu Bill Gates. Ono keputusan itu ngenteni konsensus poro punggowo kerajaan. Ya, jadi tidak diputuskan apa sendiri. Makun tuh qati'atan amron hatta tasyakun. Saya tidak memutuskan sesuatu tanpa kesaksian kalian semua. Cara saya tanpa menunggu musyawarah nopo konsensus, musyawarah nopo konsensus orang banyak. Ya ketua umum lah, ngenteni aklamasi. ini macam macamnya. Kalau lu mau jawab sama pasukan Bilqis, nah kita ulu mungkin ini kekuatan, ulu batin dan ini penabok atau kekuatan saya kang banget eh ashab kekuatan atau ashabi kuatin tegese kang dini ashabi siddatin tegese kang ini kekerasan kekuatan fil harbi dalam urusan perang yang jelas kita ini orang kuat militer yang sangat kuat walau teh keputusan mulai lagi terserah jenengan Fang juri, mongko angan-angan panjenengan maza tak murid. Pokoknya terserah jenengan. Masa yang ngopo tak murina perintah panjenengan nak kita nutik kah? mongko toat kita kang panjenengan pun. Nah kita ini orang kuat terserah jenengan. Kalau suruh nyerang ya nyerang, kalau disuruh damai ya damai. Yang jelas kita siap. Terus sekolah jauh sapa Bilqis innal muluka dan boro-boro raja ida nanti nalikane masuk sopo muluk Korea yang sisi kampung. Apa dua mau pengurus sopo muluk kah ing Korea ayat kita pribadi di menghancurkan. Wajah alulan padha gawe kah ida tak alia ing penduduk yang terhormat digawe adilatan yang nino sing biasa mulya digawe ino wakadali kaya palun yo semuanya ku kelakuan raja-raja emosi eh, kita kitab sing ngirim kita jadi bilkir sing jelas ini kita kita ini ngadepi Sulaiman Sulaiman itu ya umumnya raja kalau mereka menang pasti menghinakan kita mana nih biar ya saya perang aja mereka nak kono menang mesti kene dihina dihina ini jadal sih ayo coba perang tapi Bilqis itu lucu dia punya referensi kitab-kitab samawi, sojo perang sih. Jajal dikei hadiah. Tapi ini kiai-kiai rasa tersinggung. Jajal kei hadiah. Engkau nak Sulaiman niku nompo berarti rapati nabi. Tapi nak nolak berarti. Nabi. Ya, rasa ukuran saya iki. Nah, kiai saya iki umat nabi rawon ajaran ini. Nompo ya kiai, ra nompo. <laughs> Jadi yang iki syariat Nabi Sulaiman, harus dihapus. Wah, oh, anak dihapus perono, napa? Riyen niku ben kesyukurane ngono, nak Sulaiman nampa berarti raja, nak nolak berarti nak. Mergo sampeyan nak critani ya, ora ana nabi kecuali di sekelilingi wong wedok sing ngerti kitab sama. Iki rungokno tenan. Bilqis iku roh Sulaiman nabi iku zaman perang. Sedurunge tunduk wis Sulaiman wis roh. Perkara ini di beberapa kriteria seorang nabi. Mulai dites tiga inovoh, hadiah. Kasus Khadijah. Khadijah itu ketika Rasulullah umur selawe tahun, sederhana selawe tahun itu sekitar 23, 24. Itu kerosok. Kriteria Nabi ono kabeh Nabi Muhammad. Akhirnya ngomong Maisara kon baturi Muhammad dagang dan Syria, Ternyata ya waktu diluhul koma mama urut, urus sahabat. Ya, Nabi ternyata dari Mesaroh tiap panas itu diiup-iupi nopo mendu. Berarti Muhammad itu Nabi teman. Akhir umur selawe tahun kaji Nabi Khadijah nikah. Mereka yakin nak Muhammad itu calon nopo. Bareng dinikahi setelah 15 tahun itu kurang perkembangan. Orang jadi nabi-nabi. Padahal alamatnya akurat. Pernah Pas umur patang puluh tahun Nabi Muhammad mulai seneng nyepi gua hiro. Mulai muni dredeg. Mung Nabi kudu rawan umi. Mergo nyongkone Nabi malaikat Jibril malakun mau. Mulai melayu dredeg. Terus dawuh yang miluni jam ya miluni yo ngemuli. Lah saiki ana calon Nabi kok roh, yo ya ora jumpa pers mesti ra <laughs> Wong nabi kok jumpa nopo, Wong nabi Muhammad iku roh malaikat, lha nyongkone malaikat pati. Mergo nabi ku ning dinggo napa ummi, ummi ku lugu. Mulane ndredeg yo ngemuli Sayyidah Khadijah mergo nyongkone malaikat Bila saya kau ngomong aku nabi gak ndredeg. Jumpa peret tenang ae. Nabi bengi entuk napa? Iku mesti geblek paham ya jadi kudu roh lalu orang anak ulama jadi nabi kan kok nabi kabeh itu umi umi ku lugu Kalau tidak jauh, ya, nyuwun jauh cara kasarane yo ya dake, dake itu ya pinter, tapi pinter ape. mendingnya ada kalau tidak ya lucu, wis bareng ngono isuke di jauh anu warapa binaufal. Berdiskusi warapa nyimpulno hal dan namus ala dijak di Musa. Muhammad itu jelas nabi. Iku namus, namus itu semacam malaikat yang tekone Musa. Terus selesai sayang mat aku tua sore jam enam sebenarnya pas usir tak dilo jadi Nabi Muhammad awamu kerja ya mau kalau di main diusir wes tak kue sebenarnya nanti kamu diusir tenang suatu saat nanti diusir sangat budi lah yang lucu Khadijah Khadijah yo yo ya, ya lucu tenang tapi sudah tiru Mas, ya Rasulullah, kapan-kapan nak Jibril ini aku kandani ya. Iya, jadi Nabi. Nabi Muhammad itu umi. Ya, iya. Ya, orang Arab ya, iya. Tenang. Karena Jibril rawat tenan nabi ngekei wahyu wa duha nabi nopo eh, rawat teng dalam sinten Nabi Muhammad. Terus saya tamat kan, terus saya tamat malah, tadi dalam beberapa hijau nabi malah, di nih kita di nopo kuburan. Nak lahirin Nabi akan sofa, jadi jadi perpustakaan ya. Nabi nak nak kota dalam itu bunyi malah. Iya dari dari Nabi ya. Bareng Jibril teko. Khadijah kan gak Nabi orang-orang. Ya Khadijah itu lho Jibril teko. Khadijah itu Nabi Muhammad kan bubuk nih pupune kan. Ya bubuk. Ya bubuk no. Ayo kan Khadijah kan bubuk. <laughs> Mau terkira tak bayang no. Maksudnya <laughs> ah, ayo ya gelem kan bubuk ya gelem. Ya nak ayo lah gelem kan. Bubuk. Terus Nabi Muhammad Khadijah tak pakai ngene lucu. Ya. Cerah. al Hal al hal ini cerah no, Jibril. Nah, alhamdulillah, Muhammadiyah. Bujone yang pupu kiri hal roe tahu naam jenenge. Terus Khadijah mulai nyaplok-nyaplok klambi. <laughs> Khimare dicoplok, klambine dicoplok. Baru dicoplok. Nabi Nabi ora roh Nabi mumi. Khadijah mulai coplok-coplok piye? Cara roken ya ngeret. Baru mulai dicoplok-coplok, Khadijah tak hal roe tahu, wis iya, belum. Kok ora melayu? itu absir ya Muhammad huwa Jibril umur Khotita itu delok <laughs> akhirnya Khotita tapi mereka itu Muhammad tenan Nabi tenan umur mereka itu Jibril Rama Muda itu delok paham artinya Khotita di kriteria Jibril itu sopo Jibril itu mau Rama Muda mulai Nabi Muhammad itu umur kita tahu ijek Jibril ijek kedua ijek ijek mereka barang Khotita mulai copok-copok Iya, maju. Bisa kurang roh, sipil tapi terus saudara saya Muhammad. Mereka termasuk alamat malaikat itu kurang roh wong. Paham? Jadi orang ono wong wed nabi kecuali didami wong wedok sing roh nubuat termasuk Bilqis. Bilqis itu kriteria Sulaiman nabi ta ora ya roh kriteriane roh definisi. Khadijah ya roh. Cara Nabi Muhammad bareng Khadijah itu Jibril ijek, ijek wah gawat nih. Wah oh, malaikat kok pornografi kan. <laughs> Jadi ya semua orang pengira. Salah itu. Eh mulane Nabi Muhammad cinta no Khadijah. Menurut Khadijah ku wong sing ahli kitab-kitab nopo sama. Jadi orang-orang bujuni Nabi sing pinter kaya Khadijah dan Nabi karo Khadijah fakot si hayatihah. Nah setelah Khadijah kabundut itu Nabi terus garwo poligami. Lainnya nak sampai orang poligami ya anut Nabi. Itu bojo murung nopo mati. Faham? Tapi nak kesusu nantang perkoroh di monggo. Tapi kalau orang seneng orang sini sini muni poligami anut sunnah Rasul biar Rasulullah poligami tahu saya kamu di sini. tapi ya tetap halal ya. ini masalah ya, gitu halal. Wani tantangannya yo ya. halal. Paham ya? Terus nubuah itu jelas konsensus. Jadi Khadijah itu firman. Kiri ini Jibril itu orang roh wong utuh. Tapi nak bubuk yang pangkuan itu sih, pasti tak itu? Gak masalah. Beda halal kan Nabi di pangku Khadijah halal gak masalah. Tapi barang mulai buka-bukaan itu Jibril. Nah, Mulane absyir ya Muhammad itu Jibril. Ya paro ya mereka kriteriane ngono nih kitab-kitab samawi Jibril iku ora tau delok wong. Mulane wong tasawuf ku senajan to ning omah iku ora tau wudu. Bahkan wong tasawuf sing berlebihan adus ning didinge dhewe jek nganggo napa? Sarung nganggo kan. Nah, orang tasawuf ya biasa wae. Wong gue wae. Wong tasawuf dhewe Jibril ya ora <laughs> Wong kowe wae senengane kok niru wong <laughs> Ya biasa penting ora nabrak-nabrak ngono wae aja kok. Jadi <laughs> kabeh ono ukuran. Mulane wa ini mursilatun ilaihim bihadiyatin fanafiratun bima yarjiul. Wallahu Subhanallah wa bihamdihi adada wa wa wa Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi Subhanallah wa عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه عدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه عدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه عدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه عدد كلماته